Ulama Arab sing ngakoni alime tiang Indonesia nggih kuat. Tiang non Arab nggih kada. Asahul kutub ba'dal Quran Bukhari, tiang Bukhari wong Uzbek, wong Uni Soviet tenan bangsa. Jute kitab sahih terber, terber, terbesar di dunia kok orang karangane wong Mekah wong Madinah, tapi karangan wong Uzbekistan. Imam Bukhari ini wak teng Uzbek, teng budi, Uzbek, teng Bukhara. Iku nunjukno orang ora iso ukuran bener kok Lalu kalau alhamdulillah saat ini pun satu-satu. Jute wong Mekah kok ora kunut. Berarti kunut itu salah. Aku berkaji orang wong kunut. Tapi Mekah nak teraweh. Rompulo. Berarti kan pun satu-satu. Tetapi terus nanti wow takok. Tapi Mekah ngalim-ngalim gitu. Anggeron jubah diundang saya, jebule tukang satpam ku apa. Mulane ana cerita wong Madura kaji mbek ulama. Wong Madura nak mbek kiai hormat. Oh anggeron jubah dicucuk wong satpam dicucuk, wong tukang ngeteroli dicucup kuwabe di jadinya mbek kiye nek cucup ya kesel nih ura ulama iku blok Arab blok goblok <laughs> pertama medun ke pesawat angker wong dicucuk, dicucup bareng nyucup terus kok kesel ya saya Pak Yai kok banyak yang ulama di sini ya cucupan kabel <laughs> coba supir taksi gak ya, coba coba paham gitu terus niku masalah-masalah sing jadi ini jelas gitu sampean waca malih nak pas teng dalam kangen-kangen barang suci kadang jadi kesombongan mustakbiri nabi aibil baitil haram jadi wong bangga mbek Ka'bah justru dadekno napa sombong nah, ini buat nangsal, mulane teng tiba sing dikenang mina walanal makla wa khayfu mina mergo akobah sing ning baitul akobah maknane akobah tu nopo mina Nah, Mina itu bersejarah sekali. Nah, nak konco-konco nak sing haji, nak Mina telung dino, patang dino dungo sing tenanan. Pergi sejarah Nabi ini kata sangat teng Mina. Karena ini Ka'bah ya tenanan. Sampai saya kis dikuasai wong Islam, betul dikuasai sinten Abu Jahal. Tapi ojo dadekno sombong, ojo kok sampean mulai. Kulo sering ketemu kaji mbek kaji. Kuwi ngabung Hajar aswat ora, wah berarti kira top-top aku. Iya berarti ya sombong mbek nopo Ka'bah. Ini ya, saja ini ya kan rasa ngoten guys, biasa mawon. Saya ngabung Hajar Aswad saya buat ini biasa mawon. Yes. Kalau gue buat nanti ngabung Hajar Aswad. ini perkara nih ngoten. Mari sombong malah. Ya selain di dosok barang ini. Kula mancen buat niku. Bareng dosok anoten. wonten Mesti diwarai kancing nabi jari kon cium jauh jadi sanut tahu iku juara ya ini semua, kancing nabi bapak gak nyium kak bandak Aku diwari Nabi cium jauh, saya anut sing gampang-gampang wae. Nah daripada kayak makso nyium orang per, nyium Ka'bah makso, mergo gak marem, berarti kak mungkiri ajaran Nabi cium jauh. Paham ya? itu repote repote ngadepi wong am kan dalile marem. Wah, agak ngambung orang marem. Hukum kok marem-mareman. <laughs> marem coplon go mulai. <laughs> Angger nak marah-marah coplo go mulai keloni. Bar. Oh, hukum ana apa? Marah-marah. Oh, repot ngoten. Jadi lengi eling ya, terus kue misalnya sholat khusu terus jadi bangga ya ujub Mulane ngaji tasawuf penting. Ya. kue sodako bangga dadi ya ujub. Kowe apal Quran bangga dadi ujub. Jadi kebenaran itu nak gak mbok kelola secara baik, secara ikhlas itu jadi alasan kesombongan. Kados Ka'bah itu barang apik, barang mulio, dan disepakati jahiliyatan wa islaman. Wong jahiliyah ya sepakat, wong Islam sepakat, justru jadi kesombongannya tiang Mekkah. Nggih, nggak jadi kesombongannya tiang nopo Mekkah. Niku ampun ampun nganti terjadi. Mengenai sama anak ketemu Mekah aneh ya niru Abu Darda. Kulon gak ada pegangan Abu Darda, Salman Al Farisi itu sahabat-sahabat. Kalau pertanyaan dibalik kan gini. Misalnya Amerika atau Australia kan belum banyak orang sujud. Sujud neng Mekah, mbek neng Amerika, neng Australia, apa dia apa neng Ka'bah. Mereka untuk sewu sholat. Tapi pertanyaannya, kue seneng di bumi pangeran kosong songko sujud, ambek ora kosong songko sujud. Seneng rako seng seng sujud. Ya nah, neng Australia kono utawa neng Papua kono sing kurang akeh wong nopo sujud. Jadi logika itu bisa dibalik. Tahsilul hasil itu kadang kelihatan tidak baiknya. Abu Darda dan Salman Al Farisi itu pernah hidup di Syam, jauh dari Ka'bah. Ketika Futuhat, zaman itu Sam belum banyak orang Islam. Ya perlu dicatat mayoritas masih Kristen Ortodok. Sam sing populer populer Samnya. Itu Sayyidina Umar pernah nyurati sama teman-temannya, sekarang Mekah dalam kekuasaan kita. Mbok kamu hidup di Mekah. Di sana Anda bisa tawaf, bisa sholat dan sholat di Masjid Haram itu ke alfi sholatin dapat pahala seribu nopo sholat. Tapi apa jawaban para sahabat yang wirup teng Kufah, teng Syam, teng macem-macem? anal ardo lam tukot ahad dan bumi ku raiso nyucek wong. Abu Jahal itu lahirnya yang di Mekah, tapi yo ya gento. Abu Lahab lahirnya di Mekah, tapi yo ya gento. Aku kepengen ngekeh bumi ini Allah dinggo napa? Sujud. Karena dita, pertanyaannya gitu, kue lu seneng wong sujud neng pangeran tersentralisasi neng Mekah, apa seneng menyebar di seluruh dunia? Betul pertanyaannya nak dibalik ngoten senang menyebar di seluruh dunia dan jawaban ini yang dipakai semua sahabat sehingga alhamdulillah Islam perkembangannya cepat mergora seneng tersentralisasi teng Mekah saya ini uang salah kaprah angker Mekah itu hebat mergo sholat wae padha karo sewu sholat saya mulai rasulam gojek susuk ya, ono kaji bahlul wong belam-belam kata kaji tapi gak sholat Bareng bar kaji tambah ra salat. Jek susuk atas salat gue bar saya mergo jare kau kono padha karo 1000 napa? Salat. Padahal nak 1000 salat nak sak dhuwur 1000 Salat ning kono 40 dina ping wis sak umur ya. Lah nek kajine umur 70 tahun salat 40 dina berarti padha karo piro? 40000. 40000 salat wis pirang dina? Gue mun tahunan nggih. Gue serah solat nganti mati wes. Wah, nak datang ngono edan kabeh. Paham jadi ya? kalau suwon ulama kita ya bisa salah, kiai Indonesia bisa salah, siapa saja bisa salah. Tapi jangan pernah pakai ukuran kesalahan mergo wong ulama Mekah itu para Ka'bah mesti bener gitu. Ya kalau salah salah saja, tidak usah pakai ukuran kedekatan Ka'bah dan jauh dari nopo Ka'bah. Nanti nak ngono kita masuk nopo mustakbirin nopo bih jadi eling-eling ini ayat cara spektakuler tenan nggih peringatan mbek kita lah. Ojo sampai kebenaran itu diukur kedekatan-kedekatan sing wonten mboten nggih bener nggih bener, nggih salah nggih napa? Salah. Terus niki kula terangaken walawit tabal haqqu ahwaahum la fasadati samawati wal ardu wa man Umpama kebenaran tu anut selera mereka, nafsu mereka, mesti dunia ku rusak. dieling niki ya niki kiai-kiai tasawuf sing ikhlas kiai-kiai alim ini. Ojo geman ke dadi ulama iku anut selerane wong awam. Mergo nak anut selerane wong akeh iku kebenaran menjadi hancur. Ini ku masyur ya, kalau bolak-balik buatin bosan cerita Zaman Lokman Al-Hakim itu pertama didik anak Murohek Murohek ku pertama rondo iso mikir Kira-kira umur wolong tahun, pitung tahun Pertama anak Lokman Hakim namung setunggal Cung, kue nak yakin kebenaran lakukan saja dan jangan peduli ambek omongane wong. Lah omongane wong seputi nobah. Jadi Man Hakim, ayo melak aku gini gue masyur cerita. Teman Hakim numpak khimar, khimar sama semacam keledai nopo nopo, ditumpaki be anake, jaran lah cara. Tumpaki wong loro, Cari wong ning pasar, karpe ku piye. Man Hakim mater kena bijak, wong jaran sitok ditumpaki wong loro. Akhirnya terus wis jong kowe medun tuntun karpe piye sing bapak enak-enak numpak jaran anak ekon nuntun Lek diwali anak ekon numpak, bapak sing nuntun. Lha iku piye karepe bocah cilik dididik rasopan, bapak bapake nuntun kok anake numpak. <laughs> Terakhir jaran sitok dituntun wong loro. Lha iku piye jaran sitok dituntun? <laughs> Terus anaknya lagi, Pak. Oh, menuso kabeh kok apa? Salah. Terus kowe ape golek sing bener sing piye? Nganggo cara piye wae? Salah. Mulane kula nu dadi kiai yo ya bingung tenan. Misalnya kita dadi kiai melarat nujuk zuhud. Iku engko ya sing dadi trauma dadi wong ape ya akeh. Kapok dadi kiai ngono nasibe ngono. Jogeman ki kiai kok nak kirene kaya ngono iku. Ya resiko tenan. Tapi kowe dadi kiai sugih blegedu ya resiko. Perkarane ketika kowe salat anteng wiridan anteng jare tangan iku anteng duwe wis akeh. Mulane salate tenang ae lagi ini rada duit, kon tenang kau Pak Kiai. Pak Kiai ngono duit akeh sholat ya repot. milah gaya juga, ya no masalah. milah gaya melarat. Masalah. Ya gak sedengan ya angel ukuran sedengan biaya kan kue corok kue sedengan layu corong melarat ya juga nggih mboten. Mboten lo kue kue sedengan lah corong melarat kan yo. Iya serasa sanggup, agar kue yakin bener yo. selakonia, ya, yakin bener misalnya kita mobil kok sawangannya ora korupsi, ora kok Orang tangkep KPK, ya sangkepnya bener. Paham ya? Kue melarat asalnya turunan terlatih bener. Nah, artinya terlatih kan orang ngeluh, ora sambat kan berarti melarat yang bener. Tapi nak melarat terlatih, terlatih jek sambat atau rausa karena wis melarat keliru, paham ya? Sambat itu kan marahin apa?